Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi amma ba'd kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam pelajaran praktek baca kitab ya bersama kitab atau risalah al qaidul Arba empat kaidah pokok ya yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan ya kaidah yang kedua dan kita akan bacakan lagi dari awal dari kaidah yang kedua. Beliau berkata Al-qaidatu itu kaidah yang kedua. Annahum bahwasanya mereka yaitu orang-orang musyrik yakuluna mereka berkata ma tidaklah kami berdoa atau menyeru kepada mereka wa ilaihim dan kami menunjukkan kepada mereka permintaan-permintaan illa kecuali li talabil kurbati wasyafaati untuk mencari kedekatan diri dan syafaat Padahal kurbati ada pun dalil ya dari kurbah yaitu mereka mencari kedekatan diri di sisi Allah dengan perbuatan syiriknya. Kalau ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, sebagai wali, sebagai penolong. Mereka berkata, "Mana buduhum?" Tidaklah kami menyembah mereka illa kecuali yuli ribuna supaya mereka mendekatkan diri kami ilallahi kepada Allah zulfa yaitu sedekat dekatnya allaha yahkumu bainahum sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka fi mahum fihi yakhtalifun pada apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya allaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak akan memberikan petunjuk man huwa kadzibun kafar kepada orang-orang yang dia adalah kadzib yaitu pendusta, kafar lagi ingkar. Wadalilu syafaati dan dalil dari syafaat qauluhu ta'ala firman Allah wa ya'buduna min dunillahi dan mereka beribadah kepada selain Allah ma la yadurruhum sesuatu yang tidak mendatangkan madorot kepada mereka wala yanfa'uhum dan tidak memberikan manfaat untuk mereka wa yaquluna dan mereka berkata haula'i mereka itu syafa'una para pemberi syafaat untuk kami indallah di sisi Allah wasyafa'atu syafa'atani dikatakan oleh Syekh dan syafaat itu ada syafa'atani dua macam syafaat ya syafa'atani ini disebut dengan isim apa isim musanna menunjukkan berapa du dua syafa'atani yaitu dengan tambahan alif dan nun ya isim Musana sudah kita pelajari dalam pelajaran muyasar syafaatun manfiyatun syafaat yang dinafikan wa syafaatun musbatatun dan syafaat yang ditetapkan fa syafaatul manfiyatu maka syafaat yang <coughs> dinafikan <coughs> maka natutlabu min ghairillahi apa-apa yang tutulabu diminta min ghairillahi kepada selain Allah ya min itu huruf jer sehingga menyebabkan sesudahnya menjadi kasroh ya min ghairi ghairi dibaca kasroh atau majrur min ghairillahi fi ma la yakdiru alaihi dalam apa-apa yang tidak dimampu ya yakdiru tidak mampu atasnya illallahu kecuali Allah Wa dalilu qawluhu ta'ala dalilnya firman Allah ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Anfiku infakanlah Nah ini kita perhatikan kata anfiku Ini adalah fi'il Yang disebut dengan fi'il apa? Amar Kata kerja perintah Anfiku Ini fi'il amar Berinfaklah kalian mimma razaknakum dari apa-apa yang kami berikan rizki kepada kalian min kobeli. ya mengapa dibaca kobeli? karena kemasukan min min adalah huruf jer min kobli an ya'tiya sebelum datang an ya'tiya yaumun suatu hari ya yaumun termasuk apa isim karena dia diakhiri dengan tanwin kita masih ingat ya kalau bisa ditanwin itu termasuk isim yaitu kata benda min qabli an ya'tiya yaumun wal la bai'un yang tidak ada jual beli fihi pada hari itu wala khullatun tidak ada kasih sayang wala syafaatun dan tidak juga syafaat wal kafiruna dan orang-orang yang kafir ya perhatikan di sini kata al kafiruna ini adalah isim cirinya ada apa alif lam al kafirun ya al kafirun ini disebut dengan jamak muzakkar salim Jama apa Muzakar salim diakhiri dengan wawunun atau yaknun ya al kafirun ini adalah Jama muzakar salim Jama untuk laki-laki wal kafiruna humuz dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim az zolimuna ini juga Jama muzakar apa salim Wa syafa'atu al-musbatatu dan syafaat yang ditetapkan hiyalati itu adalah yang tutlabu diminta ya minallahi dari Allah ya min huruf jir sehingga menyebabkan kasroh ya minallahi wasyafi'u mukramun atau mukarramun bisyafaati dan orang yang memberi syafaat itu dimuliakan dengan syafaat itu bisyafaati perhatikan di sini ada bi bi juga huruf jir sehingga menyebabkan kasroh kita baca apa bisyafaati wal masfu'u dan orang yang disyafaati man rodiya Allahu orang-orang yang Allah ridai rodiya ini adalah fi'il yaitu fi'il madi kata kerja lampau Barang siapa yang Allah ridhoi qaulahu perkataannya wa amalahu dan amalannya ba'dal izni setelah mendapat izin dari Allah Kama qala ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Man dhaladhi dan siapakah yang yasfa'u memberikan syafaat?" Ya, yasfa'u ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ada ya di depan berarti dia adalah fi'il mudhari. Man dhaladhi yasfa'u? Siapakah yang memberikan syafaat indahu di sisinya? Illa kecuali biidnihi dengan izinnya. Maka biid juga huruf apa? huruf jer menyebabkan sesudahnya menjadi kasroh ya bi idni mengapa dibaca idni karena kemasukan bi bi adalah huruf jer sehingga menyebabkan apa kasroh bi idni ya illa bi idnihi demikian yang bisa kita baca dari risalah al qaidul arba karya syekhul islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ya pada intinya kita sudah mengenal beberapa istilah yang penting dalam bahasa Arab ya. Ada di dalamnya isim yaitu kata benda. Kemudian ada juga fiil yaitu kata kerja ya. Dan ada juga selain isim dan fiil yaitu yang disebut dengan huruf. Huruf itu adalah kata penghubung. Seperti contohnya tadi huruf jer. Huruf jer itu adalah menyebabkan sesudahnya menjadi kasroh Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.